bahwa agama kita ini agama yang lengkap. Artinya lengkap itu apa? Artinya lengkap semua kebaikan telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan. Dan semua keburukan telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang. Ini seperti hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga para ahli hadis yang lain ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bih illa waqad amartukum bih wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum an sebelum hadis tentunya sudah kita maklumi ayat dari surat Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum dinakum itu adalah agama kita, agama yang sangat sempurna. Termasuk jamaah sekalian rahimahullah, kesempurnaan Islam pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbat Ibnu Sariyah riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat karena diminta oleh sahabat untuk berwasiat Soalnya sahabat merasa Nabi seperti orang yang mau berpamitan. Maka Nabi kemudian berkata begini, ini di akhir hayat beliau. Qad taraktukum 'alal bayda lailuha hariha, lazihu anha ila halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas agama, di atas jalan yang terang benderang, yang jelas. Malamnya seperti siang. Dalam masalah-masalah kecil sudah terang apalagi masalah-masalah besar. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan terang ini setelahku kecuali dia akan binasa, pasti binasa. Kemudian Nabi memberikan kaidahnya supaya kita tetap di atas rel yang benar. Man ya isminkum fasayara ikhtilafan kathira. Siapa yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan di tengah umat Islam. Fa'alaikum sunnati au fa'alaikum bi araftum min sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al madin min ba'di. Maka ikutilah oleh kalian apa yang kalian tahu dari sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah khalifah pengganti Nabi Ar-Rasidin yang lurus, Al-Mahdiin yang mendapat hidayah. Ini salah satu hadis tentang kesempurnaan Islam sekaligus wasiat Nabi untuk umatnya dalam menghadapi perselisihan yang banyak, aliran-aliran yang banyak. Nabi memberikan ketegasan ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasidin setelahku. Baik, nanti akan saya sampaikan masalah ini. Eee... Eh, Orang Syiah menolak hadis ini. Orang Syiah menolak hadis ini. Ya tidak heran ya, bukan hanya hadis ini. Ya hadis semua hadis alusuna ya ditolak Baik, nanti saja. Kita lanjutkan mengenai kesempurnaan Islam ini. Pernah orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengolok-olok sahabat. Jadi ceritanya kata Salman, orang musyrik berkata pada kami, mengatakan, aku lihat sahabatmu, maksudnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku lihat sahabatmu itu mengajari kamu apa saja, sampai cara cebok pun diajari, sampai ke jamban ke toilet pun diajari. Maka dijawab oleh Salman dengan bangganya, betul, betul, ajal. Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami, Nabi kami melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Nabi kami melarang kami untuk buang hajat dengan menghadap ke arah kiblat. Dan Nabi melarang kami untuk beristinja dengan kotoran yang sudah mengeras, kotoran hewan atau dengan uh, tulang belulang. Dan Nabi kami juga melarang jangan sampai istinja kurang dari tiga batu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekarang rahimakumullah. Kalau tentang cebok saja diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tentang Syiah sudah disampaikan? Ini penting. Kalau tentang buang hajat, buang hajat ke belakang itu diterangkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Apakah masalah besar, masalah keselamatan, masalah tauhid, masalah syirik, masalah bid'ah tidak diterangkan? Pasti sudah diterangkan. Termasuk secara khusus mengenai Syiah. Mengenai Khawarij sudah diterangkan. Mengenai Syiah sudah diterangkan. Semua lengkap. Semua bid'ah apapun yang akan muncul setelah Nabi sudah diterangkan. Nabi tadi mengatakan fasayara ikhtilafan kathira yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Itu pemberitahuan secara umum. Kemudian secara khusus mengenai Rafidah. Jamaah rahmatullah Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah menerangkan umatnya akan pecah menjadi 73 golongan, hadis masyhur sekali sudah kita pelajari sering, maka di antara 72 golongan ada yang mengeluarkan dari 72. Ya, ada yang mengeluarkan dari 72. Ya, tentu saja di antara mereka yang syirik sampai musyrik ya di luar 72. Karena 72 golongan yang sesat itu itu di luar yang musyrik. Bukan yang musyrik ya. Taib Ibnu Abi Asim meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Ya Ali, saya kunu fi ummati qaumun yantahiluna hubba ahlil bait lahum nabzun yusammuna rafidah qatiluhum fa innahum musyrikun wahai ali akan ada di tengah umatku satu kaum kaum ini bermadhab cinta ahlul bait perhatikan ciri yang disampaikan oleh Nabi saw kaum ini bermadhab cinta ahlul bait jadi syiarnya kemana-mana ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait gitu ya. Yang tahiluna hub ahlul bait. Cinta kepada ahlul bait dijadikan sebagai nihlah, sebagai millah, sebagai agama, sebagai syiar, sebagai madhab. Lahum nabzun, mereka punya ciri khas. Mereka punya tanda, punya gelar, yusamuna rafidah, mereka dijuluki rafidah. Mereka dijuluki rafidah kelompok yang menolak. Kelompok yang menolak. Menolak Zaid bin Ali karena Zaid bin Ali mencintai Abu Bakar Umar. Mereka itu menolak Abu Bakar Umar dan menolak siapapun yang mencintai Abu Bakar Umar. Makanya disebut ar rafidoh Secara bahasa Rafadah Yarfud maknanya menolak. Penolak, kelompok penolak penolak Abu Bakar Umar dan semua yang mencintai Abu Bakar Umar termasuk Zaid bin Ali bin Husain bin Ali uh, radhiyallahu anhu. Qatiluhum fa musyrikun perangi mereka. Berjihadlah melawan mereka karena mereka adalah musyrik. Pembuktian sabda Nabi ini penting, tapi bukan sekarang, ya. Kita cukup mengimani sabda Nabi dan buktinya cukup banyak bahwa si A itu musyrik dari buku-buku aslinya, buku induknya musyrik. Buku induknya ya nanti kita pelajari sebentar ya. Kata Nabi mereka musyrik. Termasuk nanti mungkin kalau ada waktunya kita putar video biar tahu seperti apa misalkan orang Syiah. Ini riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dicetak bersama Zilal Al-Jannah Imam Al-Haythami, kata Syekh Albani, Imam Al-Haythami mengatakan, riwayat Imam Tobroni, eh, dia berkata dengan sanat Hasan. Sanatnya Hasan. Baik, berikutnya hadis sahih yang kedua, hadis Hasan kedua, Imam Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanatnya dari Zainab binti Ali dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Ali lalu bersabda jadi Nabi melihat kepada Ali lalu Nabi bersabda, "Hadza fil jannah." Kata Nabi menunjuk kepada Ali, "Ini di surga." Sayyidina Ali di surga dan itu keyakinan kami ahlu sunnah. Kita semua ahlu sunnah meyakini Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha Zubair di surga, Abu Baidah bin Jarrah di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Eh, Taib Ya, Sa'id bin Zaid di surga. Jamaskan rahmatullah. Hadza fil jannah. Si Ali ini di surga. Wa inna min syi'ati. Dan di antara syiahnya Ali, syiah itu kalau secara bahasa kelompok pendukung. Kelompok pendukung. Lebih-lebih pada saat terjadi fitnah perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah maka ada pendukung Syiah Ali, ada Syiah Utsman atau Syiah Muawiyah yang membela darah Sayyidina Utsman. Jadi secara bahasa nggak ada masalah dengan kata Syiah. Lebih-lebih di zaman awal yang hanya sekedar e, masalah politik, kecenderungan politik, tidak menjadi akidah e, apalagi e, membenci Abu Bakar, Umar dan sahabat radhiyallahu Kata Nabi SAW, wa min inna min syiati. Di antara syiahnya Ali, di zaman Nabi belum ada. Di zaman Abu Bakar, Umar belum ada. Ini Nabi berbicara tentang tanah buat, tentang apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Ya sudah diberitakan. Nanti di antara syiahnya pendukungnya Kauman ya'lamun al-Islam. Ada kaum yang mengerti Islam. Apa itu Islam? Islam ya jelas. Islam itu Al-Quran, Sunnah. Ikut Al-Quran, ikut hadis. Mencintai Nabi, mencintai sahabatnya, mencintai keluarganya. Itu Islam. Tapi kemudian, sumayar fudunah Kemudian mereka menolak Islam. Menolak Islam. Lahum nabzun mereka punya gelar, punya ciri khas punya julukan yusammauna rafida mereka disebut rafida man laqiyahum falyaqtulhum fa innahum musyrikun siapa yang ketemu mereka bunuhlah mereka karena mereka adalah orang musyrik hadis Syiah persis seperti hadis Khawarij perintah untuk membunuh untuk memerangi dan membunuhnya berpahala tapi untuk teknisnya ada sendiri aturannya melalui perang yang dipimpin oleh ulil amri gitu kan. jadi bukan maksudnya ketemu membunuh, ketemu membunuh tidak ada seperti itu. Itu e, mafhum di dalam agama kita diterangkan oleh para ulama. Hadis riwayat Ibnu Abi Ya'la dalam musnadnya yang mentahkik yaitu Syekh Husain Salim Asad mengatakan sanatnya sahih. Baik. Jamaah sekarang rahimakumullah, bagaimana sikap Sayyidina Ali sendiri terhadap Syiah, terhadap Rafidah? Kan beliau sudah mendengar sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali pernah berkata, riwayat Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra, la taftariqanna hadhil umma ala mithli dhalik wa adalluha firqatan wa syarruha ad-da'iyatu ilaina ahlal bait. Wa ayatu dhalik annahum yastumun Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Umat ini kata Sayyidina Ali akan pecah menjadi seperti itu. Seperti pecahnya Yahudi menjadi 70 lebih golongan. Wa adalluha golongan yang paling sesat. Wa syarruha golongan yang paling jahat. Paling sesat, paling jahat kata Sayyidina Ali. iya tu ilaina ada satu kelompok golongan yang selalu mengklaim cinta kami ahlul bait selalu mengajak orang untuk cinta kami ahlul bait. Ad-da'iyatu ilaina ahlul bait yang selalu mengajak manusia agar mencintai kami keluarga Nabi. Ucapan Sayyidina Ali sama persis dengan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ciri khas mereka ingat selalu mengedepankan judul sektenya selalu apa? Ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait. Tapi justru mereka adalah orang yang mencoreng nama Ahlul Bait, mencatut nama Ahlul Bait, menjadikan Ahlul Bait sebagai kedok untuk menjajakan kesesatan mereka. Hanya sebagai tameng belaka mengelabui kaum muslimin yang cinta Nabi dan keluarganya, maka akan tertarik dengan slogan-slogan itu. Ya, akan tertarik dengan slogan-slogan. Jadi mereka adalah sebenarnya musuh-musuh Ahlul Bait. Wa ayatu dzalik tandanya kalau mereka paling sesat dan mereka paling jahat. Karena kalau mengaku cinta Ahlul Bait, kami Ahlu Sunnah mengajak mari kita cintai Ahlul Bait. Siapa yang tidak cinta Ahlul Bait akan menjadi bermasalah di akhirat. Bermusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci Ahlul Bait tanda munafik. Jadi kita sebagai Ahlu Sunnah adalah para pecinta Ahlul Bait. Tetapi ini ada perbedaannya dengan kita Perbedaannya dengan kita salah satunya diterangkan oleh Nabi dan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an wa ayatu zalik tanda kalau mereka rafidah, tanda kalau mereka paling sesat, tanda kalau mereka paling jahat annahum yastumuna Abu Bakar wa Umar mereka mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimallahu Baik, kita matangkan dulu di sini karena agama kita adalah agama yang bersanad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga bersanad kepada ahlul bait, bersanad kepada sahabat. Maka kita berangkat dari dasar kita baru kepada perkembangan yang ada. Abul Qasim Al-Baghawi meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an dia berkata yakhruju fi akhir zaman qaumun lahum nabzun ay laqabun yuqalu lahum rafida yu'rafu nabih wa yantahiluna syi'atana wa laysu min syi'atina wa ayatu dhalik anhum yastumuna Abu Bakr wa Umar aina madraktumuhum faqtulum fa innahum musyrikun taib akan keluar di akhir zaman kalau di akhir zaman kalau zaman-zaman sebelum kita Rafidah sudah muncul apalagi di zaman kita semakin akhir semakin akhir ya semakin banyak akan muncul satu kaum mereka punya ciri punya gelar punya nama mereka disebut rafidah mereka dikenal dengan nama ini rafidah rafidah yantahiluna syiatana mereka mengaku-ngaku sebagai syiah kami ahlul bait kami syiah ahlul bait kami jamaah ahlul bait kami ikatan ahlul bait ya pokoknya selalu mengaku-ngaku sebagai syiahnya Sayyidina Ali mengaku sebagai syiahnya Ahlul Bait ini penting perhatikan maka curigai kalau orang mengaku Ahlul Bait jamaah Ahlul Bait ikatan Ahlul Bait robito Ahlul Bait kita lihat jangan-jangan ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali jangan-jangan ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa ayatu zalik tandanya adalah annahum yastumuna Abu Bakar Umar. Mereka mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, siapa yang ketemu mereka bunuh mereka. Karena mereka adalah musyrik. Tadi sudah kita terangkan teknisnya, mekanismenya seperti apa. Jelas nggak ada masalah. Sekali lagi hadis ini sama dengan hadis khawarij. Kan? Kalau zaman sekarang ketemu khawarij, ketemu teroris, apa boleh zaman membunuh? Eh, ketemu bunuh, ketemu bunuh boleh? Tidak boleh kan? Karena mesti ada mekanismenya. Itu kan? Yang ma'ruf, yang jelas. Baik, pertanyaannya, kalau mereka musyrik, sudah diperintah kemudian untuk menanggulangi mereka, memerangi mereka, jangan sampai mereka tumbuh berkembang besar. Kemudian ternyata kita tidak mengindahkan perintah Nabi, kita tidak mengindahkan perintah Nabi, perintah Ahlul Bait, kita pelihara. Kita akui sebagai saudara kita, kita kasih tempat, kita eh, biarkan berkembang dengan alasan sama-sama satu suku, satu bangsa. Terus nanti kalau terjadi sembelehan-sembelehan, mereka nyembelih kita, yang salah siapa? Apa Nabi salah? Tidak, sudah menerangkan. Apa Ahlul Bait salah? Tidak, sudah menerangkan. Kitalah yang salah. Kitalah salah. Kita yang memelihara memelihara e, bahaya, memelihara orang-orang yang memiliki potensi jahat. Jamaah sekarang, Baik, Pertanyaannya, Syiah di Indonesia ada Syiah? Ada. Apakah Syiah di Indonesia menyebut dirinya sebagai Rafidah seperti yang disebut dalam hadis hadis Nabi dan Ahlul Bait? Kita perhatikan. Orang Syiah Indonesia memakai nama Syiah. Memakai nama Imamiyah Isnai Asyariyah memakai nama Ja'fariyah memakai nama ya kalau ini enggak bukan nama tapi mereka mengaku sebagai pengikut khumaini kalau secara bahasa disebut khumainiyah mereka mengaku Ahlul Bait sehingga kata Ahlul Bait yang tadinya indah yang tadinya suci berwibawa sekarang rusak gara-gara Syiah. Rusak gara-gara Syiah. Nama keluarga Nabi yang suci dicoreng-moreng oleh orang Syiah. Mereka mengaku sebagai jamaah Ahlul Bait. Buku ini Ini buku putih madhab syiah cukup lama. Tapi buku resmi dikeluarkan oleh Abi. Perhatikan ini. Di bawah ini Ahlul Bait Indonesia. Ya, di bawah ini kata-kata Ahlul Bait Indonesia. Jadi menggunakan Ahlul Bait. Persis seperti sabda Nabi dan ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Isinya apakah mencela Abu Bakar Umar? Iya. Isinya tidak mengakui Abu Bakar Umar sebagai imam. Tidak mengakui sebagai sahabat Nabi. Tidak mengakui sebagai sahabat Nabi yang baik sebagai panutan. Hanya mengakui sebagai khalifah secara de facto bukan secara de jure. Kenapa? Karena jahat. Abu Bakar Umar pengkhianat. Abu Bakar Umar perampas dan perampok. Hak Ahlul Bait, hak Sayyidina Ali. Begitu di sini diterangkan. Jadi buku ini, nah, kemudian perhatikan ini. Ini menggunakan pertama nama Syiah. Jadi mereka menyebut dirinya Syiah. Kemudian Ahlul Bait menyebut dirinya Ahlul Bait. Kemudian ini perhatikan lingkaran ini ini berisi di tengah nama Muhammad. Lalu lingkaran kecil. Ini berisi 12 imam syiah. Ditambah Sayyidah Fatimah. Jadi 12 tambah Fatimah tambah Nabi saw. 14. Ini 14 manusia suci. Nabi, Fatimah dan 12 imam. Karena mengimami, mengimani. Pertama, karena mengimani Sayyidina Ali adalah imam ditunjuk langsung dari langit ditunjuk oleh Nabi, sudah dibaiat di zaman Nabi, maka mereka disebut Syiah Imamiyah. Imamnya itu Syiah yang meyakini Sayyidina Ali adalah imam yang langsung ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin setelahnya. Itu disebut imam. Karena imamnya dibatasi sampai 12, maka disebut Syiah Imamiyah Isnai Asyariyah. 12. Syiah Imam 12. Karena mereka menyebut sebagai pengikut fakih Ja'far, maka disebut Ja'fariyah. Karena mereka menolak Abu Bakar Umar, maka disebut disebut apa? Menolak Abu Bakar Umar Rafido Jangan lupa hadis Nabi. Rafido Kata Sayyidina Ali, adalluha firqatan wa syarruha yang paling sesat dan paling jahat siapa mengaku syiah ahlul bait tetapi mencelah Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu baik kita lanjut Jamaah itu cetakan pertama kedua kemudian cetakan berikutnya cetakan keempat Ya buku ini buku putih Madhab Syiah diberi pengantar Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya orang yang sudah dikenal sebagai um, tokoh pembela Syiah, pendukung Syiah dan yang merugikan Sunnah. Ya, maka e, gambar Syiah 12 tadi dirubah menjadi mozaik biasa. Entah kenapa apa mereka menyesal gara-gara itu dikenali? Tidak juga. Di dalamnya diterangkan si a 12. Di dalamnya. Tapi mungkin biar tidak vulgar saja ya. Nah, ini kalau tadi itu itu cetakan sebelumnya. Lebih parah lagi sekarang jamaah rahmatullah. Ini buku Syiah menurut Syiah terbaru bulan-bulan ini. sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Dikeluarkan oleh tim yang sama, ABI. Ahlul Bait Indonesia. Isinya lebih parah. Ini bukunya. Lebih parah. Mulai sambutannya sampai isinya bermasalah. Tetapi buku ini cukup berbahayanya karena memberi subhat. Memberi subhat itu apa? Subhat kata Sayyidina Ali, allati tusbihul haqqo. Innama summiyatus subhatu subhatan li'annaha tusbihul haqqo. Subhat disebut subhat karena dia mirip dengan yang hak. Jadi subhat itu kebatilan tetapi tampil mirip dengan yang benar sehingga kebenaran palsu begitulah sehingga dia banyak menipu orang yang tidak faham. Buku ini sampai ke tangan saya, ini diberi dibeli oleh seorang santri ahlu sunnah pergi ke pameran buku internasional di Jakarta beberapa waktu lalu yang ditutup itu. Dia nggak ngerti kalau buku ini Syiah. Dia beli, uh, Syiah menurut Syiah, uh alul bait, uh menteri agama, beli dia. Luar biasa siapa yang nggak kepencut dengan nama Menteri Agama Republik Indonesia? Ini kan seolah-olah legitimasi, seolah halal, hak, benar, valid kan ya. Begitu dibaca, dia hanya merasa ada ganjalan-ganjalan. Kok begini ya? Kita ya kok begini, kok begini. Baru dikasih tahu ini si A ini. Eh? Ini alul Bait ini si A. Baru dia nyadar kalau lu saya beli buku si A. Jamaah sekarang Allah. Eh, dar. Bantahannya sebagian tanggapan saya bisa dilihat di sini di Syiah ya. Silakan dilihat. Nah ini. Entah. Kemenak eh, ini bukan ini. Menteri Agama mendukung proyek Syiah di Indonesia. Nanti silakan itu ada serialnya. Ya, kalau saya sampaikan nggak cukup. Baik. Kita lanjut. Kita lanjut uh, akhi Imbang mana? Mungkin bisa listriknya di Jamaah rahmatullah lebih dahsyat lagi. Setelah ini tidak selesai. Perhatikan, Kongres Muslimah Ahlul Bait Bagaimana alul Bait digunakan untuk untuk mengelariskan kesesatan. Untuk mencela, mencaci maki Abu Bakar Umar, mengkafirkan sahabat, mengkafirkan kaum muslimin, ya. Baik, nanti. Nah, ini kemudian muktamar dua alul Bait Indonesia. Sekarang November, berarti kan hari-hari ini ya. Iya. Selain acara ini, ini katanya wallahu alam akan juga didatangi oleh menteri agama. Tapi lebih dari itu perhatikan ini. Ini acara kemarin. Sekarang tanggal 15, kemarin 14. Pembukaan Muktamar 2. Ya, jadi ini pembukaannya pembukaan Muktamar 2 Alul Bait Indonesia dan seminar menguatkan nasionalisme, menolak intoleransi dan ekstremisme. Perhatikan orang ekstrim berteriak ekstrim. Yang ekstrim itu siapa? Sama tahu di sini. Saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama yang hormat sama beliau-beliau itu, para ulama yang ikut beliau-beliau bahkan yang ikut akidah-akidah salaf, atba'us salafus saleh dikatakan di sini sebagai gerombolan madhab horor itu istilahnya bahasa ilmiah atau apa nah tapi diberi sambutan sama Pak Menteri kan luar biasa saya tidak tahu yang membuat Pak Menteri atau bukan terus kalaupun yang membuat mukodimah itu beliau beliau membaca isinya atau tidak saya nggak ngerti tapi karena ini masalah ilmiah dan masalah agama jadi tanpa mengurangi, rasa hormat kita kepada menteri agama kita, masalah agama harus rujuk kepada para ulama. Tidak boleh berjalan sendiri. Nah, para ulama sudah mengeluarkan fatwa-fatwa banyak sekali. Ulama dari dulu maupun ulama yang sekarang termasuk dari Kemenak tahun 83 sudah mengeluarkan e, hal ikhwal peringatan tentang bahaya Syiah kemudian Majelis Ulama Indonesia Pusat, kemudian Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Kemudian kalau kita jauh sebelumnya eh, pendiri Nahdlatul Ulama ini kitabnya kitabnya Mbah Hasim Asy'ari, Kiai Haji Hasim Asy'ari rahimahullah. Di sini beliau dengan jelas sekali bahwa ketika sudah muncul orang mencela sahabat, wajib ulama itu mengeluarkan ilmunya, membela sahabat. Kalau tidak akan dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau juga menerangkan berwasiat orang Syiah, orang yang mencela sahabat, kalau sakit jangan dijenguk, kalau mati jangan diantar, melamar jangan diterima dan kamu pun jangan melamar putrinya. Dan jangan sholat di belakang mereka dan jangan sholat pada jenazah mereka. Begitu seterusnya. Dan jamaah Allah kalau Muhammadiyah Karena waktunya memang singkat. Makanya gini. Pertama, untuk e, fatwa pendiri Nahdlatul Ulama dan sikap PP Muhammadiyah bisa dibaca di sini. Terus kalau di sini dikatakan hadis ikutilah khulafa rasyidin, Syiah menolaknya. Karena itu sama dengan merendahkan Rasul. Masa Rasul diganti dengan khulafa rasyidin? Kan itu artinya Rasul rendah. maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW itu tidak bisa diganti kecuali orang yang maksum seperti beliau. Yaitu dalam hal ini Ali bin Abi Thalib dan para imam berikutnya. Makanya ditolak. Terus hadis mencela, larangan mencela sahabat, tidak benar. Nah, silakan dibaca di sini. Satu. Kemudian di sini diterangkan kalau ada hadis yang mengatakan ikutilah Quran dan sunnahku, itu tidak benar. Yang benar ikutilah Al-Quran dan keluargaku Ahlul Bait. Maka jawabannya di sini. Ini buku saya yang terbaru Al-Quran dan Ahlul Bait yang diberi pengantar dan testimoni oleh sebelas ulama. Ya, ulama Indonesia. Ini penting karena membahas banyak hal yang dibahas oleh orang-orang orang Syiah. Taib. Kalau mengenai khilafah tadi imamah, Imam Ali adalah imam pertama yang ditunjuk oleh Nabi. Silakan baca buku kita ini, khilafah dan imamah mengurai inti perbedaan sunnah syiah. Jadi tidak semua bisa kita terangkan, tapi cukuplah kita sudah sediakan e, buku-bukunya sebagainya dan terus akan kita perkaya supaya umat Islam faham agamanya bahwa menghadapi siapa? Menghadapi musuh yang sangat Eh, jahat besar yang ke depan sangat berbahaya kalau umat Islam tidak menyadari. Jamarahumullah. Ya. Kemudian ada semua ini buku-buku ini ada di depan di teman-teman. Uh, ini juga ini adalah majalah al-um. Di majalah ini ada rubrik khusus tentang ahlul bait dan sahabat. Dan kita sedang menerangkan tentang poster-poster ahlul bait dan sahabat. Kita buktikan kalau ahlul bait sahabat itu orang saling mencintai. Hanya orang Syiah lah yang ingin memecah belah. Ingin mencintai Ahlul Bait dengan cara salah, lalu melaknat dan memusuhi para sahabat, kemudian juga mengkafirkan Ahlu Sunnah semuanya. Ini seperti ini ya, kita bahas. E, ada posternya, kemudian ada penjelasannya. Jamaah kalau ingin bagaimana kalau punya teman keluarga yang sudah terkena pemahaman Syiah, bagaimana cara menyadarkan? Kita siapkan buku menuntun Syiah ke jalan yang benar. Menuntun Syiah ke jalan yang benar. Alusunah wal Jamaah tidak cukup. Tidak cukup hanya mengenali kesesatan-kesesatan Syiah, mengenali bukti-bukti sesatnya Syiah. Seperti ini kan? Ini mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Bagus, tapi tidak cukup hanya mengenali. Harus bisa punya ilmu menuntun Syiah ke jalan yang benar. Bagaimana cara menyadarkan? Jamaah rahmatullah baik karena waktunya untuk sementara ini habis dulu ya isya ya berarti azan kemudian e, dilanjutkan dengan apa salat terus nanti pertanyaan begitu e, kita lanjutkan aja Nah, ini kitab-kitab induknya. Kitab induknya banyak ya. Kalau kita kan ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini sekedar contoh, saya bawa sekedar contoh saja. Kalau kitab mereka rujukannya ini. Al-Kafi, Man Lahidurul Faqih, Tadhibul Ahkam, al Istibsor, Al-Wafi, Biharul Anwar, Wasail, Asyiah dan Mustadrak Wasail. Kita punya ya kitab-kitab aslinya dan bagi yang ingin mendapatkannya sebagai bukti sesatnya si A boleh. Ya. Dan di sini ini Al-Kafi jilid ke-8 gelar Rofido itu dibanggakan di sini, mereka tidak malu. Tapi kalau yang si A sekarang malu. Rofido itu ini muncul zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel itu eh, Rafidah Nabi Musa dan kaumnya disebut Rafidah karena menolak Fir'aun. Menolak kebatilan. Jadi Rafidah menolak kebatilan. Makanya kalau mereka disebut Rafidah ya karena menolak kebatilan. Siapa kebatilan? Ya Abu Bakar, Umar itu kan kebatilan. Sama sekarang Allah dan para sahabat. Gitu. Jadi ini bahaya yang luar biasa. Mulai, enam sudah. Nah, kalau sekarang waktunya Alhamdulillah uh, untuk sesi ini selesai kita mendengarkan dan menjawab adzan terlebih dahulu.